there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Yo yo 18. Selamat datang lagi di channel terkece di Indonesia, channel Atta Halilintar. Jadi hari ini ada beberapa acara dan beberapa pertemuan yang akan sangat-sangat menggemparkan Indonesia, guys. Wah, lebay banget. <laughs> Iya tapi ini memang memang penting kan, memang penting karena ada nanti wah wah ini wah gua nggak bisa ceritain sekarang. Let's go. kita sudah sampai sekarang saatnya kita masuk langsung ke dalam nah. bagian develop ini it's a good office bro alright alright Thank you, Abang. Terima kasih. Terima kasih. Terima dulu di bawah. My outfit today is looking good with black and white. Black and white. Black and white. Look. Ini anak saya yang pertama. Halo. Halo. Halo. Halo. Ini nomor 9. Ini 7. Ini bukan anak, ini pacar saya, ini Gen Gen Halilintar. It's combining both our names. Gen Halilintar. actionnya sih om So kita langsung lanjut ke acara selanjutnya Di acara ini akan sangat penting Kita akan dinner bersama 11 orang anak Oh my god Kapan lagi kita dinner bersama Kita lagi menuju jemputan ya kita lagi ngatur Ngatur mobil Kita kalau ngatur emang lama ya Karena di sini kita bergerbong-gerbong you Bergerbong-gerbong-gerbong Jadi bukan satu mobil bukan dua mobil Tiga Alright let's go Let's go See you in there okay ya kita akan menuju ke suatu acara acara ini gue akan gala dinner bersama keluarga jadi kita selalu ada quality time jadi kalau teman-teman semua yang punya keluarga ya jangan lupa ajak-ajak quality time ya tadi itu kita ya di net TV uh, eh, net TV ini memang ya ini bukan sponsor ya tapi emang gue bilang TV-nya itu memang memang TV yang anak muda banget ya dan tadi kita ketemu juga sama Pak Wisnu Tama ternyata Pak Wisnu Tama itu adalah penonton Gen Liter oh my god karena gue juga uh, kagum sih sama Pak Wisnu Tama waktu ngebangun net TV tapi ya kita nanti masih ada meeting selanjutnya kita mau bikin apa itu masih rahasia guys masih rahasia dan masih dalam perbincangan jadi sekarang ini kita menuju ke gala dinner. Gue akan gala dinner bersama iya. keluarga. Kalau teman-teman pengen lihat kalau Gerhard ntar dinner kayak gimana, oh lihat kita udah rapi iya, banget ya kan. Dalam rangka acara apa ya? Gue nggak mau nyebut sih ya nama dalam rangka acara apanya. Pasti kita akan gala iya, dinner malam ini guys. Guys kalau yang tanya bang kok miring-miring, iya ini gue nyari cahaya ya cahaya ilahi biar muka gue tuh kelihatan lihat bersih. Ya Oke, gue nggak mau gangguin orang lagi so let's go. Oke, kita sudah sampai di hotel ini, guys. Alright, alright, alright. I'm hungry, so oh my god. Right, alright. Allah memberikan. Hmm. I've been here, bro. Jadi gue tadi janji sama Itim Kalau 5000 komen tadi gue upload foto Gue langsung live Dan ternyata 5000 komen mau terus 30 menit Oh my god Halo, halo Itim, team what's up? Ya ini tadi gue janji live, akhirnya gue tepatin ya. Apa kabar semuanya? Oh yes, hashtag A Team So Strong. Woi, ini kan live-nya banget Atta, kenapa? Kalau saya live tuh kenapa selalu rame-rame gini ya? Kita tahu kok Bang Atta mulu ya. Panjat mulu ya. Eh, tunggu, tunggu. Eh, eh, ini live-nya kan kita berketawa-ketawa bareng gembira. Yang penting hari ini adalah our family time. So teman-teman semua yang mau lihat keseruannya Gen Halintar kalau lagi makan-makan kayak gimana, sekarang saatnya. Oke. Okay? Terima kasih banyak. Oke, keluarga Rusia di Indonesia akan masuk ke acara dinner dan acara yang tadi ya Hikmat akan segera berisik. Dan juga kepada para hadirin kami. Are you ready, bro? Let's go some dinner, bro. rame guys Lek bawa tantang kamu bawa kamera vlog ini kamu naik ke atas kamu berdua gini mana kasih apa gua kasih hadiah apa hadiahnya hadiahnya gua suapin makan Yo, we going to the stage, bro. Si te vi un beso vendamlo, yo sé que está besando, debo que me tentando, mami ya está tentando. Sabe que tu corazón conmigo hace bam bam, sabe que esa guau está gustando de mi. And there is it. what we got actually what we got here one of the best family in Indonesia thank you guys pops ini karena teman-teman semua supporters kami untuk bikin-bikin karya yang lebih keren-keren lagi so look at this guys di belakang ini ada 25 keluarga Indonesia yang sangat menginspirasi look at this Gen Halilintar dapat wordnya so thank you guys so much oh. Alright guys, thank you very much guys Alhamdulillah, seru banget dinner ya Kita dinner sama keluarga itu selalu seru Walaupun kita paling rusuh sendiri tadi di sana Tapi ya, yep, that's my family guys Dan Alhamdulillah juga uh, Gen Halintar gak nyangka banget dari 25 keluarga ter Terpilih menjadi salah satu yang terbaik Oh, ini berkat Gen Halintar Stars semua yang selalu support dan dukung Gen Halintar. Semoga Gen Halintar Stars, A-Team, semua kita makin solid, oke? Okay? Alright, alright, alright. So, itulah vlog hari ini guys. Sorry-sorry aja kalau vlognya nggak... Ya, gini-gini aja but this vlog is I think this vlog is very good you know beberapa minggu terakhir udah jarang banget ngevlog bareng keluarga so ini vlog bareng keluarga kalau teman-teman suka silahkan komen di bawah dan komen juga di bawah gua bikin video apa lagi buat A team semua yang seru-seru Kayaknya gua sama belum jadi-jadi karena yang nanyanya kemarin belum banyak kan gue bilang kalau yang komen di bawah ini nanya hashtag S atas sama Katan hampir 10 ribu nanti gua akan bikin Q&A bareng Katan lagi siapa yang kangen karena video kene gue sama kata tuh selalu ditunggu-tunggu Oke okay, tim, sampai ketemu lagi di video besok hari. Jangan lupa selalu belajar, selalu bekerja keras, dan jangan lupa berdoa, oke? Okay? Hey bro, I'm making vlog in here bro. I'm Atta sampai jumpa di video besok, and peace, bye-bye.